Kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang memudahkan kita untuk senantiasa berada di atas jalan talabul ilmi, menuntut ilmu, mempelajari petunjuk Allah Subhanahu wa taala yang merupakan sebab untuk <clears throat> kita menyempurnakan kebaikan-kebaikan dalam diri kita, menyempurnakan agama kita, keimanan kita, dan keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita masih di majelis yang merupakan majelis yang paling mulia, <clears throat> majelis yang mengkaji keindahan, kemahaindahan nama-nama Allah Subhanahu wa taala dan kemahasempurnaan sifat-sifatnya <clears throat> yang merupakan syarat utama agar seseorang itu bisa mengenal Allah Subhanahu wa taala dengan pengenalan yang sebenarnya. Allah Subhanahu wa taala yang menurunkan Al-Qur'an dan menurunkan wahyunya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai petunjuk bagi manusia, sebagai pembimbing bagi mereka untuk mencapai kebaikan-kebaikan dalam agamanya, meraih kebahagiaan dunia dan akhirat dan sebagian besar yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam ayat-ayat Al-Qur'an maupun dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah penjelasan tentang ma'rifatullah mengenal Allah Subhanahu wa taala melalui nama-namanya yang maha indah dan sifat-sifatnya yang maha mulia. Al-Qur'anul Karim, Al-Qur'anul Karim yang merupakan petunjuk bagi manusia Inna hadzal Qur'ana yahdi millati aqwam. Sesungguhnya Al-Qur'an ini benar-benar memberi petunjuk kepada jalan yang lebih lurus. Jalan yang benar. Maka ketika kita dapati kenyataan sebagian besar kandungan daripada Al-Qur'an sumber petunjuk yang terbaik ini mayoritas berisi tentang keterangan nama-nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala serta perbuatan-perbuatannya yang maha sempurna, ini menggambarkan kepada kita bahwa ilmu tentang ma'rifatullah merupakan petunjuk terbesar dalam Islam. Merupakan ilmu yang paling mulia secara mutlak. Yang seseorang tidak akan mungkin bisa meraih kesempurnaan iman, tidak akan bisa mencapai kebaikan dalam lahir dan batinnya, kecuali dengan mengenal atau memahami ilmu ini dengan sebaik-baiknya sehingga Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala mencantumkan dalam bab keenam dari kitabnya Ighathatul Lahfan min Masayid Syaitan bab yang berjudul La Sa'adata lil Qalbi wala ladzata wala na'ima wala salaha illa bi ayyakuna huwa ilahahu wa fatirahu wahdahu wa ma'buduhu wa ghayatu matlubihi wa Ahabu ilaihi kulli ma Tidak ada kebahagiaan bagi hati manusia. Tidak ada kebaikan, tidak ada kenikmatan kecuali dengan dia menjadikan Allah sebagai sembahannya satu-satunya, penciptanya semata-mata, sekaligus yang diibadainya dan puncak yang ditujunya serta yang paling dicintainya melebihi segala sesuatu. Maka ini semua tidak akan dicapai kecuali dengan mengenal Allah Subhanahu wa taala. Dalam kajian-kajian yang lalu telah kita bahas beberapa contoh dari nama-nama Allah Subhanahu wa taala yang maha indah dan sifat-sifatnya yang maha sempurna. Dan telah kita rasakan bagaimana <coughs> pengaruh daripada ilmu yang agung ini dalam menumbuh suburkan dan menguatkan keimanan dalam diri kita. Meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka dari kita dapati wajar. Kalau Al-Quran itu sebagian besar petunjuknya, mayoritas petunjuknya adalah menjelaskan tentang keindahan nama-nama dan sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Yang ini berarti bahwa petunjuk terbesar dalam agama ini untuk kebaikan hidup seorang manusia, kebaikan agama dan keimanannya adalah terdapat pada ilmu yang <clears throat> paling agung ini yaitu ilmu mengenal Allah Subhanahu wa taala yang merupakan landasan tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala yaitu ilmu tentang tauhid nama-nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah mengungkapkan pernyataan ini dalam sebuah keterangan beliau dalam kitab Darut Ta'arud Al-Aqli wa Naqli. Beliau mengatakan Wal Qur'anu fihi min dzikri asma'illahi wa sifatihi wa af'alihi aktsaru mimma fihi min dzikril akli wa syurbi wa nikahi fil jannah. Al-Qur'anul Karim di dalamnya terdapat penjelasan tentang nama-nama dan sifat-sifat Allah serta perbuatan-perbuatannya. Yang penjelasan ini lebih banyak daripada penjelasan tentang kenikmatan di sorga, makanan, minuman, pernikahan di sorga nanti. Wal ayatul mutadhamminatu li dzikri asma'illahi wa sifatihi a'dhamu qadran min ayatil ma'ad. Dan nama-nama apa ini ayat-ayat yang menjelaskan tentang yang menyebut tentang nama-nama dan sifat-sifat Allah lebih tinggi kedudukannya lebih mulia dibandingkan dengan ayat-ayat yang menjelaskan tentang hari kemudian, tentang hari akhir. Kita ketahui iman kepada hari akhir salah satu rukun salah satu rukun iman. Dan merupakan perkara yang penting karena memotivasi seseorang untuk beramal. Ketika seseorang akan berbuat keburukan, dia ingat pembalasan Allah di hari kemudian, maka dia takut. Ketika orang melakukan akan melakukan perbuatan maksiat, maka dia ingat ketika nanti di hari kemudian dia berdiri di hadapan Allah mempertanggungjawabkan perbuatannya. Kemudian Rasulullah SAW juga banyak memotivasi orang dengan Sabda beliau, "Yu'minu billahi wal yaumil akhir." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari kemudian dengan tujuan untuk memotivasi agar semangat beramal karena ingat balasan di hari kemudian. Akan tetapi, ayat-ayat yang menjelaskan tentang nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala lebih agung kedudukannya dan lebih besar dalam memotivasi kebaikan dalam diri manusia dibandingkan dengan ayat-ayat yang lainnya ataupun hadis-hadis yang lainnya menjelaskan apa ini permasalahan-permasalahan dalam agama dalam agama Islam. Ini menggambarkan apa? Menggambarkan bahwa memang ilmu tentang nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala sumber motivasi yang terbesar untuk menjadikan manusia itu semangat dalam beribadah dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala <clears throat> karena dengan mengenal Allah Subhanahu wa taala, hati itu menjadi baik dengan sendirinya. Kenikmatan dalam hati itu akan benar-benar terasa ketika dia beribadah dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita ingat kembali sabda sallallahu alaihi wasallam yang sering saya sebutkan dalam kajian kita dalam Sahih Muslim, "Ta'mal iman man radiya billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam rasulah." Akan merasakan kelezatan iman orang yang ridho kepada Allah sebagai Robnya, sebagai <clears throat> pencipta, pelindung dan pengaturnya, dan kepada Islam sebagai agamanya, serta kepada Nabi Muhammad SAW sebagai Rasulnya, akan merasa kadarnya iman. Orang yang telah merasakan kenikmatan ketika dia menuntut ilmu, memahami ilmu dan mengamalkannya, maka kenikmatan tersebut tidak akan ditinggalkannya selama-lamanya. Inilah yang motivasi dia untuk selalu mendekatkan kepada Allah Subhanahu wa taala <clears throat> karena hatinya benar-benar membutuhkan hal tersebut dan benar-benar dia menyadari bahwa tidak ada kebaikan dan kemaslahatan dalam diri kecuali dengan mengenal mengenal Allah Subhanahu wa taala yang ini merupakan kenikmatan tertinggi di dunia sebagaimana nukilan ucapan salah seorang ulama yang mengatakan masakinu ahli dunia kharaju minha wa mazaku ala fiha Alangkah kasihannya orang-orang yang hidup di dunia ketika mereka keluar dari dunia ini mereka belum merasakan kenikmatan yang tertinggi padanya. Ketika ditanya, "Wa ayu syai'in ma fiha?" Apakah yang paling paling nikmat di dunia itu? Ulama ini mengatakan ma'rifatullah wa mahabbatuhu wal ursu bi qurbihi wa syauqu ila liqa'ih. Mengenal Allah, mencintainya, merasa nikmat ketika mendekatkan diri dengannya, <clears throat> ketika beribadah kepadanya, dan perasaan rindu untuk bertemu dengannya. Nah inilah ilmu yang paling agung dalam agama Islam, inilah petunjuk terbesar dalam Al-Quran. Makanya kita ketahui bersama, dalam hadis sahih riwayat Imam Muslim, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam <clears throat> menggambarkan bahwa a'zamu ayatin fil Quran di kitabillah ayat yang paling agung dalam kitabullah adalah ayat apa? Ayat kursi. Hadis terkenal hadisnya Ubay bin Ka'ab radhiyallahu taala anhu. Ketika Rasulullah SAW bersabda kepadanya, "Atadri ay ayya ayatin fi kitabillahi a'zam?" Apakah kau mengetahui ayat apakah dalam Al-Qur'an yang paling agung? Maka itu Ubay bin Ka'ab menjawabnya dengan Allahu la ilaha illahu wal hayyul qayyum yaitu ayat kursi. Kemudian ini dibenarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan memuji ilmu yang pada beliau. Ini digambarkan sebagai ayat yang terbesar, yang paling agung dalam Al-Quran. Lihatlah ayat kursi. Apa isinya? Isi adalah penjelasan tentang nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Indah dan Maha Sempurna. Ini menggambarkan kepada kita apa? Bahwa inilah petunjuk Allah yang paling besar untuk menyempurnakan keimanan manusia, untuk menyempurnakan ketakwaan manusia kepada Allah Subhanahu wa taala. Semakna dengan ini hadis lain yang juga hadis yang sahih dari Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ada apa ini dalam sahih Imam Bukhari? Ketika apa ini salah seorang sahabat yang sering membaca surat Al-Ikhlas, Kul ahad dalam salatnya, kemudian ketika ditanya apa sebabnya, maka kalimat ini mengatakan annaha sifatur rahman wa ana uhibbu an aqra'a biha. Karena surat ini mengandung sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala dan aku mencintai membaca ayat-ayat yang mengandung sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Akhbiruhu Allah yuhibbu." Beritakan kepadanya bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mencintainya. Dalam hadis lain yang semakna, Rasulullah SAW sabda hubbuka iyyaha adkhalakal jannah. Kecintaanmu kepada surat ini menjadi menjadi sebab kamu masuk ke dalam surga. Jadi agung sekali kedudukannya ayat-ayat yang membahas tentang nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala hubungannya meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, menyempurnakan keimanan orang hamba. Yang ini sudah kita rasakan dari beberapa contoh nama-nama Allah Subhanahu wa taala yang telah kita kita bahas dalam kajian-kajian rutin kita di hari Kamis, maka kita ingat kembali uh, bukti kebenaran daripada firman Allah Subhanahu wa taala dalam ayat yang terkenal, "Innama yakhsyallaha min ibadihi al Hanyalah yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ketakutan yang sebenarnya, dengan ketakwaan yang sebenarnya hanyalah orang-orang yang berilmu, orang-orang yang mengenal nama-nama Allah Subhanahu wa taala yang maha indah, sifat yang yang maha sempurna, mengenal kandungannya, mengenal penjabarannya dan mengenal manfaatnya serta pengaruh positifnya dalam menumbuhkan keimanan manusia kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya, kata Ibnu Katsir rahimahullah taala, "Innama yakhsha'u khasyatihi al-ulama'ul 'arifuna bihi لأنه كلما كانت المعرفة للعظيم القدير العليم الموصوف بصفات الكمال al-man'uti bil asma'il husna kullama kanatil ma'rifatu bihi atamma wal ilma bihi akmala kanatil khasyatu Artinya, hanyalah yang bisa mencapai ketakutan kepada Allah sebenarnya adalah orang-orang yang berilmu yang mengenalnya. Karena semakin pengetahuan dan ilmu seseorang terhadap Allah Subhanahu wa taala yang Maha Agung, yang memiliki sifat-sifat kesempurnaan dan nama-nama yang maha indah, semakin pengetahuan seseorang terhadap hal ini, maka ketakutannya kepada Allah Subhanahu wa taala, ketakwaannya juga semakin semakin besar dan semakin kuat. Maka dari sini kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kita diberi kesempatan untuk merasakan nikmatnya agama ini, nikmatnya keimanan melalui ilmu yang sangat agung ini. Inilah ilmu yang ditujukan pada zatnya. Yang dituntut pada zatnya. Inilah ilmu yang merupakan ilmu yang paling mulia Islam. Landasan apa ini landasan utama Islam yang paling agung. Ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala yang tidak akan dicapai kecuali dengan mengenal Allah Subhanahu wa taala dengan pengenalan yang sebenarnya. Saya ucapkan saya ucapkan lagi uh, penjelasan Ibnu Qayyim rahimahullah taala yang saya sering nukil dalam kajian kita man arafallaha bi asma'ihi wa sifatihi wa af'alihi ahabbahu la mahalata. Barang siapa yang mengenal Allah Subhanahu wa taala dengan nama-namanya, sifat-sifatnya dan perbuatan-perbuatannya, dia pasti pasti akan mencintai Allah Subhanahu wa taala dengan kecintaan yang sebenarnya. Maka, ma'asyiral muslimin, <clears throat> kaum muslimin rahimakumullah para radio roja. Ini adalah satu hal yang sangat kita syukuri dari Allah Subhanahu wa taala karena kita diberi kesempatan untuk bisa merasakan nikmatnya ilmu agama yang paling agung ini. Kita diberi kesempatan, diberi kemudahan untuk mengenal manhaj salaf yang dengan itu kita bisa merasakan nikmatnya mempelajari perkara yang paling penting dalam agama dengan cara yang benar yang mana sekian banyak manusia tersesat daripada kebaikan yang baik ini sehingga mereka tidak bisa mengenal Allah Subhanahu wa taala dengan pengenalan yang sebenarnya mereka tidak bisa uh, apa ini membenarkan landasan agama mereka yang paling utama ini maka bagaimana mereka bisa kemudian mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan pendekatan diri yang sebenarnya oleh karena itulah kita dapati ah, penjelasan yang dibawakan oleh para ulama ahlu sunnah tentang uh, masalah yang berhubungan dengan mengimani nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, mereka senantiasa mencantumkan yang namanya asar taabudi, dampak positif dari memahami nama dan sifat-sifat Allah terhadap eh, pengaruhnya terhadap apa ini meningkatkan kualitas ubudiyah penghambaan diri seorang hamba kepada Allah. Sehingga ibadah yang dilakukannya tidak kering, <clears throat> Ibadah yang dilakukannya bukan cuma sekedar menjalankan rutinitas atau keterpaksaan. Ibadah yang dilakukannya benar-benar seperti orang yang rindu Allah Subhanahu wa taala. Karena dia mengetahui keindahan nama-nama dan sifat-sifat Allah, kemahabesaran Allah, maka dengan itu ketika dia beribadah, menundukkan diri kepadanya, dia menyadari bahwa dirinya berhadapan dengan zat yang maha agung, yang maha indah, yang maha baik, yang maha kuat dan maha perkasa, yang di tangannya lah segala kebaikan, yang maha mampu untuk memberikan segala kemaslahatan kepada hambanya dan mencegah dari mereka segala segala <clears throat> kebrus yang dengan ini ketundukan dan ketergantungan hatinya kepada Allah Subhanahu wa taala semakin besar dan semakin agung. Inilah yang dibahas oleh para ulama kita. Dalam kitab uh, Fikul Asma'il Husna, Fikul Asma'il Husna tulisan uh, <coughs> guru kami yang mulia Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Abbad, hafizahullah taala. <coughs> Semoga Allah menjaganya dan menjaga semua para ulama hal masih hidup serta merahmati yang telah meninggal dunia. Beliau membahas satu alasan sehubungan dengan masalah ini, yaitu iktidau asma'illahi li asariha minal ubudiyah. Kandungan dari memahami nama-nama Allah subhanahu wa ta'ala serta pengaruh positifnya dalam meningkatkan kualitas ubudiah seseorang. Dari contoh-contoh yang pernah kita bahas pada pertemuan yang lalu, saya juga telah menyebut di pembahasan kita bagaimana pengaruh positif mengimani nama Allah Subhanahu wa taala yang maha yang maha indah. Seperti saya contohkan nama Allah Subhanahu wa taala yang kita bahas di awal-awal yaitu Allah Ar-Raqib, yang maha mengawasi. Yang maha mengawasi dan maha memperhatikan setiap perbuatan hambanya. Subhanallah, mengimani nama ini saja akan menumbuhkan dalam diri seorang hamba <clears throat> apa ini sifat murah muraqabatullah. Selalu merasakan pengawasan dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ketika dia beribadah kepada Allah, benar-benar seolah-olah dia melihat Allah baik dalam keadaan sendirian maupun di hadapan orang lain dia akan berusaha untuk bersikap sama karena dia merasakan pengawasan Allah yang sudah kita ketahui ini adalah tingkatan tertinggi dalam Islam. Karena tingkatan tertinggi dalam Islam seperti yang disebutkan dalam hadis yang terkenal riwayat Imam Muslim, hadisnya Jibril alaihissalam ketika bertanya tentang uh, perkara-perkara uh, Islam yaitu apa artinya Islam, keimanan dan yang paling tinggi adalah ihsan, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, anta abudallah ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yarak. kau beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala seolah-olah kamu melihatnya, kalau kamu tidak bisa melihatnya maka sungguh Allah Subhanahu wa taala Maha melihatmu. Ini akan ditumbuhkan dengan taufik dari Allah Subhanahu wa taala dalam manusia ibadah yang seperti ini dengan mengimani Salah satu sebab utamanya adalah dengan mengimani nama Allah Subhanahu wa taala Ar-Raqib yang mengawasi serta apa ini memahaminya dengan baik dan memasukkan pemahaman tersebut dalam dalam jiwa manusia. Ini baru satu nama Allah Subhanahu wa taala. <clears throat> Kemudian kita pernah membahas nama Allah Al-Azim yang maha kokoh, yang maha kuat, maha perkasa. Yang telah kita kaji bagaimana bukti-bukti dan Eh, penjabaran dari makna keperkasaan dan ke kekuatan dan kemahakokohan Allah Subhanahu wa taala. Ini akan menjadikan seorang hamba makin mantap untuk bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala karena dia kuat dan maha mampu untuk melindungi hamba tersebut dari segala sesuatu yang akan mendatangkan keburukan baginya. Ini menjadikan seorang hamba mantap untuk berpegang kepada kebenaran dan takut kepada siapapun karena yang melindunginya, menjaminnya, dan selalu menjaganya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala, zat yang Maha Kuat. Kemudian, nama Allah Subhanahu wa Ta'ala yang pernah kita kaji juga yaitu Al-Jamil, yang Maha Indah. Ini jelas mengenal nama Allah Subhanahu wa Ta'ala ini. Bagaimana sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Inna Allah Jamilun Yuhibbul Jamaah. <clears throat> Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Indah dan menyukai keindahan, ini jadikan seorang manusia pertama dia akan mengetahui bahwasanya semua keindahan yang menjadikan manusia sebab yang menjadi sebab manusia mencintai orang lain atau sesuatu yang lain, maka Allah Subhanahu wa taala memiliki kemahaindahan tersebut secara sempurna. Oleh karena itu tidak ada yang pantas untuk dicintai dari semua segi selain Allah Subhanahu wa taala karena semua keindahan pada ada pada ada padanya. Keindahan dalam zatnya, keindahan dalam nama-namanya, sifat-sifatnya, semua perbuatannya. Kemudian memberikan pengaruh apa? Memberikan pengaruh dalam diri manusia untuk selalu menghiasi dirinya dengan keindahan lahir dan batin. Karena Allah Subhanahu wa taala mencintai keindahan. Maka dia akan selalu menghiasi lahirnya, dengan amalan-amalan taat yang sesuai dengan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, berusaha menghiasi batinnya dengan keikhlasan, keimanan kepada Allah, kesabaran, dan sifat-sifat terpuji dalam hati yang lainnya karena Allah mencintainya dan maha melihatnya, maha mengetahuinya. Ini juga akan menumbuh suburkan hal tersebut yang ini akan terbukti kalau benar-benar kita resah dan hayati kandungan daripada nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala tersebut dalam dalam diri kita. Kemudian nama-nama Allah yang lainnya yang pernah kita bahas seperti nama Allah Ar-Rabb. Ini salah satu di antara Asmaul Husna yang kandungannya meliputi daripada nama-nama Allah Subhanahu wa taala yang maha indah lainnya. Ar-Rabb yang maha mengatur, memelihara, melindungi dan menguasai alam semesta. Ini juga jelas pengaruhnya dalam apa ini menumbuh suburkan keimanan, menguatkan keyakinan, meningkatkan kesabaran kita juga sangat besar. Bahkan tingkatan yang sangat agung dalam Islam yaitu ridho billahi rabban. Yang saya sebut hadisnya sebagai ciri orang yang telah merasakan kesempurnaan iman. Ridho kepada Allah sebagai Rabb. Artinya ridho, ridho terhadap ketentuannya, ridho terhadap kepengaturannya, ridho terhadap segala sesuatu yang, eh, segala perbuatannya di alam semesta ini. Ini hanya bisa dicapai dengan taufik dari Allah Termasuk sebab utamanya adalah dengan memahami nama Allah Subhanahu wa taala Ar-Rabb. Sehingga manusia ketika dia ditimpa apapun dia ingat Allah Subhanahu wa taala yang mengatur alam semesta dan pengaturannya adalah sebaik-baik pengaturan maka beriman, dia bersabar, dia bersangka baik kepada Allah, kemudian berusaha untuk mengharapkan pahala dan kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala dari dari kesabarannya dan sangka baiknya kepada Allah Subhanahu wa taala dan banyak sekali dari pengaruh-pengaruh yang lainnya yang sekali lagi seseorang tidak akan mungkin mencapai kebaikan dalam agamanya kalau tidak memahami ilmu ini dengan sebaik-baiknya. Oleh karena itulah, ayo oleh fillah, ikhwani wa akhwati fid din, azakumullah. Hendaknya kita luangkan waktu kita untuk mempelajari ilmu yang agung ini yang disifati oleh para ulama bahwa inilah benar-benar merupakan uh, apa ini ilmu yang tidak akan merugi orang yang menyibukkan diri dengannya. Sampai sampai sampai Syekh Abdul Razak Hafizahullah taala mensifati ilmu tentang nama-nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala adalah sebagai tijaratun rabiha, perniagaan yang sangat besar keuntungannya kesibukan yang sangat besar manfaatnya. Karena dengan menyibukkan diri dengan ilmu ini seseorang akan bisa merasakan apa ini sukunun nafs, ketenangan dalam jiwa, natul qalbi, ketentraman dalam hati, insyirahu sadri, kelapangan dada. Yang kemudian nanti dibalas dengan suknal firdausi fil yaumal qiyamah wa nadharu ila ila wajhillahil karim wal fauzi ridahu wan najati min sahatihi dzahbi. Di akhirat nanti akan menempati surga Firdaus di hari kiamat, kemudian memandang wajah Allah Subhanahu wa taala yang maha mulia, kemudian beruntung untuk mendapatkan keridhaan dan keselamatan dari kemurkaan dan azabnya. Inilah bahasan tertinggi yang didapatkan oleh orang-orang yang mengenal Allah Subhanahu wa taala di dunia. Saya ulangi lagi, Nabi Shallallahu alaihi wasallam dan doanya yang terkenal, menyebutkan hal ini sewaktu beliau mengatakan, Allahumma inni as'aluka lidzatan nazari ila wajhika wa syauqa ila liqa'ika fi ghairi dharra'a mudhirratin wala fitnatin mudhillah. Ya Allah, sesungguhnya aku meminta kepadamu kelezatan memandang wajahmu di dunia dan kerinduan untuk ah, kelezatan memandang wajahmu di akhirat nanti dan kerinduan untuk bertemu denganmu di dunia tanpa ada bahaya yang mencelakakan tanpa adanya fitnah yang menyesatkan. Jadi subhanallah Rasulullah SAW menggandingkan kenikmatan tertinggi di akhirat yaitu kelezatan memandang wajah Allah Subhanahu wa taala yang dalam hadis riwayat Muslim disebutkan bahwa ini kenikmatan yang lebih dicintai oleh penduduk sorga daripada kenikmatan yang ada di sorga yang lainnya. Rasulullah SAW menggandengkannya dengan perasaan rindu untuk bertemu dengan Allah di dunia, yang ini merupakan buah daripada mengenal Allah, mengenal nama nama yang maha indah dan sifat-sifatnya yang maha yang maha sempurna. Jadi orang-orang yang mendapatkan kenikmatan tertinggi di surga dialah orang-orang yang benar-benar menyempurnakan keimanannya di dunia karena mereka mengenal Allah Subhanahu wa taala dengan pengenalan yang sebenarnya. Oleh karena itulah sekali lagi luangkanlah waktu kita sebanyak-banyaknya untuk keagungan yang besar ini. Benar-benar kita berusaha <clears throat> memahami, mengikuti kajian-kajian yang dibawakan oleh para ustadz yang bermanhaj salaf, agar kita bisa memahami masalah ini dengan baik dan benar. Benar-benar kita usahakan hilangkan segala sesuatu yang masih ada keraguan dalam diri kita sehubungan dengan masalah akidah, sehubungan dengan masalah keimanan, sehubungan dengan masalah tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Demi Allah, ini adalah kesibukan yang tidak akan merugi orang-orang yang menyibukkan diri dengan daripada kita disibukkan diri dengan masalah-masalah keduniaan, nantinya justru akan menambah tanggung jawab kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala kalau kita berlebihan dalam melakukannya. Maka lebih baik kita sibukkan diri kita dengan ilmu apalagi ilmu yang sangat yang sangat tinggi, yang sangat tinggi kedudukannya dalam Islam. Ingatlah ucapan atau nasihat yang sangat mulia dari sahabat yang mulia Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, "Al ilmu khairun minal mali, al ilmu yahrusuka wa anta tahrusul mal." Ilmu itu lebih baik daripada harta karena ilmu itu dialah yang menjagamu, sedangkan harta justru kamulah yang harus menjaga dia. Maka dari eh, kajian-kajian uh, yang telah lalu, kita bahas beberapa contoh dan bagaimana ini kandungan daripada nama-nama Allah Subhanahu wa taala yang maha indah serta sifat-sifat maha sempurna telah kita rasakan sedikit banyak pengaruhnya dalam merubah ibadah ibadah kita menjadi semakin berkualitas pendekatan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala semakin berarti, bacaan Quran serta zikir kepada Allah yang kita ucapkan pun juga semakin terasa. Pengaruhnya semakin terasa isi dan nilainya dibandingkan dengan yang lalu-lalu waktu kita belum mengenal Allah Subhanahu wa taala yang kemudian menjadikan <clears throat> apa ini e, eh, ibadah kita terasa gersang, pendekatan diri kepada Allah Subhanahu wa taala seolah-olah tidak ada artinya, maka benarlah firman Allah Subhanahu wa taala yang menyebutkan dalam Al-Quran dalam firman-Nya wala tuti' man aghfalna qalbahu an wattaba'a hawahu wa kana amruhu dan janganlah kamu mengikuti orang-orang kami lalaikan hatinya dari mengenal kami, mengingat kami <clears throat> yang dia itu mengikuti hawa nafsunya sehingga semua urusannya pun menjadi menjadi rusak, menjadi melampaui batas. Jadi kerusakan manusia, kerusakan agama mereka adalah disebut dalam ayat ini akibat dari mereka tidak mengenal Allah, tidak menyebut Allah Subhanahu wa taala dengan sebenarnya karena mereka tidak mengenal keagungan nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Maka ini kajian ringkas yang ingin saya bawakan pada kesempatan pagi hari ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Uh, sedianya saya ingin menjelaskan penjelasan yang lebih panjang lebar lagi, tapi karena waktu dan ada keperluan yang harus kami kerjakan <clears throat> di pagi ini, maka semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan manfaat kepada kita dalam upaya untuk menyempurnakan keimanan agar kita bisa meraih kedudukan-kedudukan yang agung dalam agamanya di dunia maupun di akhirat nanti dan semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menetapkan hidayahnya dan bimbingannya dalam diri kita semua untuk kita uh, bisa senantiasa mencapai kebaikan-kebaikan dalam agamanya dan Allah Subhanahu wa taala menutup hidup kita di ya, keimanan dan tauhid kepadanya. Maka demikianlah minta maaf atas segala kekurangannya. Saya cukupkan. Sallallahu wasallam wa barat ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi sanla yaumil qiyamah wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Nah Ustaz, jazakallahu khairan atas materi yang telah antum sampaikan Ustaz di pagi hari ini yaitu tentang pengaruh-pengaruh mempelajari dan mempelajari Asmaul Husna untuk meningkatkan ketakwaan dan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, Ustaz kita akan angkat pertama pertanyaan dari pesan singkat terlebih dahulu Ustaz. Ya, Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fikum Ustaz. Ya. Ustaz, apakah mempelajari Asmaul Husna dapat mengangkat sifat manusia berupa masa lusuh ke tingkat masalul a'la sebagaimana dalam Al-Qur'an yang diterangkan dalam Al-Qur'an dan An-Nahl ayat 60. Apa benar demikian Ustaz? Ya. Ya. Uh, <coughs> firman Allah Subhanahu wa taala yang dimaksud adalah eh, lilladzina la yu'minuna bil akhirati masalus su' walillahil masalul a'la orang-orang yang tidak beriman kepada hari kemudian, mereka memiliki sifat-sifat yang buruk dan Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat-sifat yang maha tinggi. Tentu saja saya sudah katakan seterangkan tadi iman kepada nama-nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala pemahaman ahlu sunnah akan ini merupakan sebab utama yang paling tinggi dalam menumbuh suburkan sifat-sifat yang utama dalam diri manusia keimanan tauhid dan semua sifat-sifat yang yang baik lainnya adalah sama didapatkan melalui ilmu yang agung ini. Makanya ilmu tentang asma wa sifat dikatakan sebagai aslu kulli ilmi. Merupakan landasan atau pokok semua ilmu yang lainnya. Jadi semua ilmu yang lainnya termasuk ter terbaik dalam diri manusia asalnya adalah dengan mempelajari nama-nama dan sifat-sifat Allah. Adapun pertanyaan untuk mencapai eh, apakah bisa dirubah menjadi sifat-sifat atau masalul a'la, maka kalau di, diartikan oleh para ulama ahlu tafsir, masalul ahla itu adalah sifat tertinggi yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka jelas manusia tidak akan mungkin mencapai apa ini tidak tidak tidak bisa ya, mencapai sifat seperti sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ini tidak mungkin karena sifat-sifat Allah itu adalah maha sempurna dan hanya diperuntukkan untuk Allah Subhanahu wa taala. Manusia mencapai sifat-sifat yang baik sesuai dengan keadaannya sebagai manusia. Cuman caranya adalah yang paling utama dengan mempelajari nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala ya. Nah, Ustaz, terima kasih banyak Ustaz. Wafikum barakallah dan dan selanjutnya Ustaz kami angkat kembali dari pesan singkat. Ustaz, ada yang mengadakan satu seminar dengan pembahasan seminar pengaruh Asmaul usna dalam multi level inteligensi anak. Apakah hal ini benar Ustaz demikian? Silakan Ustaz. Ya, uh, <clears throat> tinggal dilihat ya, tinggal dilihat isi daripada seminar tersebut. Meningkatkan kecerdasan, kebaikan, atau sifat-sifat baik dalam anak jelas. Dicapai utamanya adalah dengan Al-Quran dan petunjuk Allah subhanahu wa ta'ala dan petunjuk Rasulnya Shallallahu alaihi wasallam. Sudah kita ketahui petunjuk Al-Quran yang paling besar adalah tentang mengenal dan nama-nama dan sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Maka tinggal dilihat bagaimana cara membawakan apa ini cara penyampaian yang disampaikan dalam seminar tadi Bagaimana cara dia menjelaskannya? Apakah dengan dia memaksakan ayat-ayat Al-Quran, kemudian dibawakan kepada apa yang ditujunya dalam kesimpulan seminar tersebut? Apakah dia menggunakan keterangan para ulama ahlu sunnah? Kalau ini benar, maka akan sifat-sifat kebaikan tersebut yang akan ditanamkan pada anak jelas akan tercapai. Tapi kalau cara-cara yang ditempuhnya adalah cara-cara mentakwilkan Al-Quran tanpa ilmu, kemudian membahasnya tidak dengan keterangan para ulama ahlu sunnah wal jamaah, maka ini akan e, tidak akan membawa kepada kebaikan tapi justru akan menambah kepada keburukan karena dia menempatkan Al-Qur'an tidak tidak pada tempatnya. Nauzubillahi min dzalik. Ya. Nah, Ustaz, terima kasih Ustaz. Jazakallah khair. Dan selanjutnya kembali kami angkat Ustaz dari pesan singkat sebelum dari pendengar kita Ustaz. Ustaz mohon dijelaskan kembali apakah benar dengan memasukkan sifat-sifat ilahi kepada diri manusia akan menjadikan manusia itu sifat yang sempurna dalam dirinya. Silakan Ustaz ilahi tidak bisa masuk dalam diri manusia. Ini dari kalau diserahkan ini termasuk pemahaman kufur. Sifat-sifat ilahi itu khusus bagi Allah Subhanahu wa taala. Sifat ketuhanan. Tidak bisa dimasukkan dalam diri manusia. Siapa yang mengatakan demikian? Ini keliru. Tapi kalau disebutkan adalah sifat-sifat baik, sifat-sifat baik, Allah Subhanahu wa taala sebutkan bagi dirinya yang sifat itu sesuai dengan kebesaran dan keagungannya, maka itu adalah sifat sempurnaan untuk Allah, yang kemudian Allah mencintai pengaruh daripada sifat-sifat tersebut ada pada diri manusia yang sesuai dengan keadaan manusia itu sendiri. Contohnya sifat malu. Sifat malu ini sifat baik pada diri manusia, tapi jelas bukan sifat ada pada diri manusia tidak sama dengan sifat yang ada pada Allah, karena Allah itu memiliki sifat yang sesuai dengan kebesaran, kemahabesaran, kemahasempurnaannya, Sedangkan sifat manusia sesuai dengan sifat kemanusiaannya. Allah Subhanahu wa taala laisa kamitslihi syai'un wa huwas basir. Tidak ada sesuatu pun yang serupa dengannya dan dia maha mendengar lagi maha melihat. Walam yakul lahu kufuan ahad dan tidak ada sesuatu pun yang seseorang pun yang setara dengannya. Jadi tidak bisa salah pengungkapannya kalau dikatakan memasukkan sifat-sifat ilahi ke dalam diri. Ini keliru dan ini pernyataan yang sangat sangat fatal, yang sangat sesat ya. Karena tidak ada sifat-sifat ilahi yang masuk dalam diri manusia tidak bisa. Allah Subhanahu wa taala sifat-sifatnya khusus baginya dan hanya pantas dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala yang maha sempurna. Adapun manusia memiliki sifat yang sesuai dengan kemanusiaannya begitu ya. Nah, Ustaz, terima kasih Ustaz atas jawaban yang diberikan. Jazakallah khairan dan selanjutnya Ustaz dari pendengar kita yang pertama dengan Pak Ersan di Rawamangun. Silakan Bapak. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum eh, Mohon diberikan informasi Pak Ustadz, uh, adakah buku-buku atau kitab yang mengajarkan tentang Asma'ul eh, Husna sesuai dengan pemahaman sunnah Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz. Ya, <clears throat> buku-buku dan kitab-kitab tersebut sangat banyak. Tentu saja karena ini masalah yang dalam Islam, para ulama ahlus sunnah memberikan perhatian besar untuk membuat buku dan menulis buku-buku yang seperti ini berdasarkan petunjuk Allah Subhanahu wa taala dan petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di antara yang terkenal atau yang uh, mencakup pembahasan setelah ini maupun pembahasan eh, prinsip-prinsip uh, prinsip -prinsip akidah wal Jamaah yang lainnya seperti kitab Al-Aqidatul Wasithiyah dan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala dan ini tersebar bahkan sudah diciptakan dan tersebar di pasaran-pasaran yang menjual kitab-kitab uh, eh, jemaah bahasa Arab. Kemudian eh, kitab-kitab uh, yang juga menjelaskan masalah ini yang yang ditulis oleh para ulama zaman sekarang kalau yang berhubungan dengan kaidah-kaidah umum dalam memahami seperti kitab Al-Qawaidul Muslah tulisan Syekh Muhammad bin Shalih Al Utsaimin rahimahullah taala ini banyak menjelaskan tentang masalah kaidah-kaidah umum dalam memahami nama-nama dan sifat-sifat Allah serta sanggahan terhadap orang-orang yang mengingkarinya. Kitab ini pun juga sudah diterjemahkan. Kemudian termasuk yang terakhir Eh, ditulis dan banyak manfaatnya serta menjelaskan tentang uh, pengaruh positif dalam dalam meningkatkan kualitas ibadah atau keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala dari setiap kandungan nama-nama dan sifat-sifatnya adalah tulisan Syekh Abdul Razak yang judul Fikhul Asmaul Husna. Fikih pemahaman dalam memahami nama-nama Allah Subhanahu wa taala yang Maha Indah yang setahu saya pun juga ini kitab sudah diterjemahkan entah sudah terbit atau belum saya tidak tahu. Yang jelas setahu saya juga sudah diterjemahkan. Dan masih banyak kitab-kitab yang lain yang jelas uh, dengan membaca buku yang saya katakan tadi terakhir, dosen Syekh Abdul Razak, beliau benar-benar memberikan perhatian untuk menyebutkan pengaruh positif ya. Dan ini yang yang sangat bermanfaat sekali untuk memotivasi uh, sempurnanya keimanan diri seorang hamba setiap kali dia memahami satu nama Allah Subhanahu wa taala yang maha indah apalagi kalau dia memahami banyak daripada nama-nama Allah Subhanahu wa taala tersebut. Yaitu di antara kitab-kitab yang menjelaskan ini ya. Nah, Ustaz, terima kasih Ustaz dan selanjutnya Ustaz dari pendengar kita yang berikutnya dengan Abu Rosid di Bekasi. Silakan, Pak. Assalamualaikum Ustaz. Uh, mau nanya, kalau Rosid itu termasuk Asmaul Husna apa bukan? Dan apabila menggunakan nama Abdul Rosid itu boleh apa tidak? Assalamualaikum. Assalamualaikum. Silakan Ustaz. Ya. Masalah Rosid ya itu banyak orang yang menamakan dirinya Abdul Rashid. Tapi setelah kita lihat, dari keterangan para ulama muhakkikin, para ulama peneliti dalam masalah ini, tidak kita dapati uh, banyak antara mereka yang tidak menyebutkan nama tersebut. Oleh karena itu, uh, ini sebaiknya nama ini uh, dihindari, ya, dihindari kalau belum terlanjur. Kalau sudah terlanjur dan mungkin sulit, ya tinggal dirubah saja pemanggilannya mungkin. Dijadikan lebih lebih bagus ya Abdul Rashid misalnya hamba yang yang lurus itu pun juga nanti ada masalah sedikit dalam masalah uh, tazkiyah ya ini menganggap baik ini kalau sudah terlanjur yang jelas uh, nama Ar-Rashid bukan termasuk nama Allah Subhanahu wa taala menurut pendapat yang paling kuat nah dalilnya yang menyebutkannya secara khusus ya dalam Al-Qur'an dan Sunnah ini tidak tidak jadi uh, Ar-Rashid bukan termasuk nama Allah Subhanahu wa taala maka menamakan Abdul Rashid ini ada sedikit ke eh, masalah, maka kalau belum terlanjur maka lebih dihindarkan dan kita cari nama Allah Subhanahu wa taala yang sudah jelas-jelas dengan dalil-dalil yang yang lebih jelas ya. Nah, Ustaz, terima kasih Ustaz dan kembali dari pertanyaan singkat Ustaz Ustaz ada yang mengartikan Ar-Rahman itu adalah sayang kepada semua yang ada, memberikan layanan terbuka kepada semua pihak dan membangun kekuatan simpatik dari semua kalangan. Kemudian ada yang mengartikan Ar-Rahim adalah kasih sayang khusus terhadap orang-orang yang beriman, layanan khusus kepada umat yang beriman dan konsolidasi kekuatan internal ke dalam. Apakah hal, -hal seperti ini ada dalam keterangan para ulama salaf? Silakan. Tidak ada tidak ada dan biasanya banyak orang-orang yang tidak pernah belajar masalah ini memang mereka tidak hati-hati antum bisa melihat ya, ciri-ciri orang yang tidak kenal nama-nama dan sifat-sifat Allah, mereka lancang dalam menafsirkannya. Lancang dalam menafsirkannya karena memang orang-orang yang seperti ini tidak tidak apa ini wa ma qadarullah Tidak mengagungkan Allah Subhanahu wa taala dengan pengagungan yang sebenarnya. Mereka benar, berarti menyebutkan satu arti tentang nama-nama Allah dengan apa yang mereka inginkan, mereka berusaha untuk memaksa-maksakan agar ada uh, dalil yang bisa mendukung kesimpulan yang mereka mereka tarik, dipaksa-paksakan sampai pun yang menyangkut dengan nama-nama Allah Subhanahu wa taala. naudzubillahi min dzalik. Orang yang telah mempelajari akidah asma wa sifat melalui pemahaman yang benar, dia sangat berhati-hati menerjemahkan pun dia hati-hati karena dia takut. Nama Allah itu maha indah dan terjemahannya tidak mewakili ke kemahaindahan yang terdapat dalam nama-namanya dan sempurnaan yang terdapat dalam sifat-sifatnya. Maka tidak berani mereka untuk seperti itu. Tidak seperti orang-orang yang tidak mengenalnya mereka akan semang apa ini mau berbicara tanpa ilmu langsung saja diterjemahkan dipaksa-paksakan sesuai dengan apa yang mereka simpulkan. Nauzubillah min dzalik ya. Ya, nah, Ustaz. Terima kasih Ustaz dan kembali dari penelpon kita Ustaz dengan Bunda Razan di Bekasi. Silakan Bunda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Uh, mau nanya Ustaz nama anak saya Raha Zakira Hairunisa itu boleh nggak ya Ustaz ya? Ya, cukup Ibu ya. Siapa? Iya, terima kasih. Eh, maaf, Ibu siapa namanya? Raha Zakira Hairunisa. Mm -hmm. Ya. Terima kasih, Ustaz. Ya, Silakan. Raha Zakira Hairunisa. <clears throat> Eh, Raha Zakira tidak ada masalah yang jadi masalah yang terakhir ya, yang sepintas yang saya dengar tadi, yang saya paham. Hairunisa, sebaik-baik wanita, sebaik-baik uh, <clears throat> uh, wanita sebagai perempuan ya <clears throat> ini uh, khawatir mengandung tazkiyah ya mengandung pensucian diri yang sudah kita ketahui Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam merubah nama sebagian dari para sahabat yang dianggap merekomendasikan kebaikan diri sendiri <clears throat> seperti uh, <clears throat> sahabat yang bernama Barroh ya sahabat sahabat wanita yang bernama Barroh ya, artinya orang yang baik orang yang taat orang yang selalu berbakti kepada Allah diganti SAW namanya menjadi Zainab. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, La tuzaku anfusakum Allahu a'lamu biman barra minkum. Janganlah kalian menganggap suci, baik diri-diri kalian sendiri karena Allah lebih mengetahui tentang yang baik di antara kalian. <clears throat> Ini yang saya pahami dari nama tadi tentang khairun nisa. Adapun yang lainnya tidak ada masalah. Nah, kalau belum terlanjur ditulis, ya lebih baik uh, yang awal saja dipakai <coughs> kalau sudah terlanjur ya yang yang penamaan terakhir tidak perlu disebut-sebut gitu aja ya. Nah, Ustaz. Baik, Ustaz, kita angkat kembali dari pendengar kita dengan Haris di Depok. Silakan Haris. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. uh, saya punya buku terjemahan edisi Indonesianya judulnya mengungkap kesempurnaan sifat-sifat Allah dalam Al-Qur'an dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah. Ya. Judul aslinya Sifatul Azza wa Jalla Al-Warida fil Kitab wa Sunnah. Karangan siapa? Karangannya Alawi bin Abdul Qadir As-Segaf. Diterjemahkan oleh Pusaka Azam. Ya, ya. Apakah buku itu layak untuk dibaca atau tidak Ustaz? Eh, kalau buku eh, asli. Terima kasih Ustaz. Ya, ya. Silakan Ustaz. waalaikumsalam ya. Alawi Sakov itu penulis yang bagus ya. Dan banyak uh, tulisan yang bermanfaat tentang masalah asma sifat. Jadi kalau kitab aslinya itu tidak ada masalah. Saya nggak tahu terjemahannya, mungkin aja bagus atau tidak. Kalau kitab aslinya adalah kitab yang bermanfaat, kitab yang bagus. Masalah terjemahnya, anak nggak tahu karena saya nggak pernah lihat terjemahannya. Yang jelas e, kitab tersebut termasuk kitab yang yang bermanfaat insya Allah dari penjelasan tentang nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu Wa Taala. Saya juga sering menjadikannya sebagai rujukan dalam kajian kita di sini atau dalam tulisan-tulisan tentang masalah nama-nama Allah Subhanahu Wa Taala. Ini bermanfaat insya Allah kitab tersebut. Nah, nah untuk kesimpulan di pagi hari ini saat dari antum untuk para pendengar semua silakan saat. <clears throat> ya jadi kesimpulan daripada kajian yang kita bawakan pada pagi hari ini dalam penjelasan tentang agungnya kedudukan ilmu tentang nama-nama dan sifat-sifat Allah serta di samping ilmu ini sudah kita bahas berkali-kali adalah ilmu yang paling tinggi keutamaannya, paling agung kedudukannya. Ternyata pengaruh positifnya dalam menumbuhkan keimanan, menguatkan Eh, kualitas ibadah kita, meningkatkan kualitas ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala sangat besar sekali. Oleh karena itu, wajarlah kalau ilmu ini benar-benar merupakan kesibukan yang sangat bermanfaat, merupakan uh, apa ini waktu untuk mempelajarinya benar-benar kita berikan yang sebesar-besarnya agar Allah Subhanahu wa taala memuliakan kita dengan kesempurnaan iman dan sempurnanya kebaikan-kebaikan dalam diri kita ya. Nah, Ustaz, terima kasih banyak Ustaz atas materi dan juga kesempatan sesi soal jawab yang antum berikan di pagi hari ini di sela-sela kesibukan antum Ustaz. Dan setelah ini kami akan putus komunikasi dengan antum Ustaz dan insya Allah ketemu lagi pada pekan yang akan datang Ustaz. Nah, jazakallah khair Ustaz, barakallahu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz.